Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala masih dalam bab ta'arud yakni kontradiksi Jadi maksud dengan kontradiksi di sini adalah kontradiksi yang terjadi pada dhannu al-mujtahid dhannu al-mukallaf. Nah, berikutnya kata beliau al-qismu tsani, jenis yang kedua, yakni jenis ta'arud yang kedua ayakuna ta'arudu baina khasaini falahu arba'u halatin ayda jenis ta'arud yang kedua adalah ta'arud antara dua dalil yang khusus ini jenis yang pertama ta'arud antara dua dalil yang umum nah nah jenis yang kedua ini juga memiliki empat kondisi awalan kondisi yang pertama kata beliau ayyum kinal jam'u ayyum kinal jam'u bainahuma fayajibul jam'u kondisi yang pertama memungkinkan untuk di dijamak untuk di uh, apa namanya <coughs> dijamakkan antara keduanya maka wajib untuk dijamakkan kedua dalil tersebut Mithaluhu contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra yaum an-nahri di Makkah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur di yaum an-nahr. Yaum an-nahr ini eh, tanggal 10 Zulhijjah. sholat zuhurnya di Makkah. Wa hadithu Ibnu Umar wa hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Sedangkan dan hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat zuhur itu di Mina. Nah, Masya Allah ta'ala. Perhatikan, ada dua dalil yang khusus ya. Dua dalil yang khusus yang kalau kita perhatikan, ini biasa orang yang memperhatikan hadis ini seakan-akan apa? Kontradiksi. Dia menyangka kontradiksi. Hadis Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan Nabi sholat zuhur di Mina. Sedangkan hadis eh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya meriwayatkan Nabi SAW sholat zuhurnya bukan di Mina tapi di uh, eh, afan uh, eh, hadisnya Jabir Nabi SAW sholat zuhurnya di Makkah sedangkan hadis Ibnu Umar menyebutkan sholat zuhur Nabi bukan di Makkah tapi di Mina. Nah, fayujma'u bainahuma maka kedua-duanya dijamakkan dikompromikan bi annahu bagaimana cara komprominya kata beliau bi annahu sallaha bi makkah walam kharaja ila mina a'ada a'adaha biman fiha min ashabihi nah maka dikompromikan di antara kedua hadis ini bahwasanya Nabi SAW salat zuhurnya di Mekkah, ya kemudian setelah mereka keluar menuju ke Mina ya keluar dari Mekkah menuju ke Mina, Nabi SAW mengulangi sholat zuhur itu bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang belum sholat. Ya, nah, masya Allah taala. Ini bentuk jamak, bentuk eh, kompromi yang paling mudah, ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Ya, karena kenapa demikian? Karena sudah masuk waktu waktu zuhur, sedangkan beliau di Mekah, maka beliau pun langsung melaksanakan sholat zuhur di Mekah Nah, kemudian begitu beliau beliau sampai di Mina, ya, beliau pun melihat harus kembali apa? Kembali melaksanakan sholat itu. Ya, kenapa? Karena banyak e, manusia atau sahabat waktu itu ketika mereka keluar ke Mina, ya, itu sudah kita yatafarraqun fi manazilihim. Mereka terpencar-pencar kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Makanya beliau beliau apa namanya e, mengambil inisiatif sholat zuhurnya di mana di Mina apa nah, di di Mekkah maksud saya nah itu e, alasan yang pertama Jadi mereka masih di Mekkah masih berkumpul sahabat ya sekalian sholat zuhur yang kedua karena sudah masuk waktunya sudah masuk waktunya kemudian yang ketiga karena sholat di Mekkah di Masjidil Haram itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di di Mina ya, kita tahu pahalanya 100 ribu kali lipat ya nah masya Allah taala maka terkumpul padanya keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Ya, makanya Nabi SAW sholat di di Mekkah waktu itu. Ya, ketika beliau SAW keluar menuju Mina, selesai sholat menuju ke Mina, beliau dapati sebagian para sahabatnya belum sholat zuhur. Maka Nabi SAW pun sholat mengimami mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi sholatnya sholat sunnah, sedangkan para sahabatnya sholat sholat wajib, sholat zuhur. Ya, dan ini di, di, di, diperbolehkan ini diperbolehkan nah dahulu juga ditakrir perbuatan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya beliau sallallahu uh, radhiyallahu taala anhu pernah sholat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya bersama Nabi dia pulang ke kaumnya ya. beliau pulang ke kaumnya Mu'ad bin Jabal jadi imam lagi jadi imam ya, salat Isya nah, nah ini diperbolehkan Perbedaan niat antara imam dan makmum itu diperbolehkan. Makmumnya sholat sunnah, sedangkan makmum eh, afwan imamnya sholat sunnah, eh, makmumnya sholat wajib ini boleh, ya, diperbolehkan. Nah, masya Allah taala. Jadi itu bentuk komprominya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, fa'ilam yumkinul jam'u, fathani nasikhun in ulima ditarik. Kondisi yang kedua kalau seandainya tidak bisa dijama, tidak bisa dikompromikan. Maka antara dua dalil yang khusus ini, ya, dalil yang kedua itu sebagai penasih penghapus jika diketahui tarikhnya, tanggalnya. Ini sama seperti pembahasan yang kemarin. Nah, masya Allah taala. Kalau ketahuan e, eh, tarikhnya maka menjadi nasih. Misaluhu contohnya qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Surat Al-Ahzab ayat 50 Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika" dan seterusnya ayat. Nah, disebutkan dalam uh, surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Nah, surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Nah. Wa qawluhu Nah. Wa qawluhu la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Surat Al-Ahzab ayat 52. Perhatikan. Beliau bawakan contoh surat Al-Ahzab ayat 50 ya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua surat Al-Ahzab ayat 52. Nah, kata beliau, "Fatsaniyatu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal." Ayat yang kedua ini menjadi nasikhah, menjadi penghapus hukum terhadap ayat yang pertama. Nah, menurut pendapat eh, salah satu dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 50, Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajakal lati ataita ujurahunna wa ma malakat biyaminika wa ma malakat يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك نعم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم وكان, وكان الله غفورا رحيما نعم Baik. Perhatikan. Allah berfirman, wahai Nabi, sungguh kami telah halalkan untukmu istri-istrimu ya, yang telah engkau berikan mas kawinnya maharnya. Dan kami halalkan untukmu budak-budak perempuan yang berada dalam kekuasaanmu. Nah, dari eh, perempuan-perempuan atau hamba-hamba sahaya yang Allah Subhanahu wa taala yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Nah, demikian pula Allah halalkan untukmu anak-anak perempuan dari saudara, anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ya. Eh, eh, eh, badatu am itu anak-anak perempuan dari om paman. Kalau ammu itu paman dari bapak. Nah, paman dari bapak. Lawannya adalah khalun. Ya, khalun itu paman dari ibu. Nah, kalau ammun paman, kalau eh, ammah ya, ammah itu tante dari eh, bapak. Nah, lawannya adalah khalah. Khalatun yaitu uh, tante dari dari ibu. Nah, tante dari ibu. Nah, masya Allah taala. Nah, anak-anak mereka ini dihalalkan. Nah, ya kalau bahasa lebih simpelnya ya sepupu. Ya, dalam Islam sepupu itu halal untuk dinikahi, boleh. Nah, makanya sepupu itu bukan mahram. Ya, dalam Islam tidak boleh kita salam-salaman dengan sepupu. Karena kita bisa menikahi sepupu kita. Apalagi ini biasa terjadi di kalangan kaum muslimin, khususnya kalau lebaran. Lebaran salam-salaman semua ini sepupumu, ini keluargamu. Padahal itu itu mah, bukan mahramnya. Haram mereka bersalaman ya, karena bukan mahram. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyut ala ayyutana ala ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid min hadid khair khair lahu khair lahu min ayyamas samra'atan lam tahillalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Salah seorang di antara kalian itu ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang belum halal untuknya. Wanita uh, sepupu itu tidak halal, ya, mah, bukan mahram. Nah, boleh untuk di dinikahi. Boleh untuk dinikahi. Nah, tapi perhatikan dalam ayat ini <coughs> kalau sebutkan Nabi boleh menikahi mereka. Nah, yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ayat ini dalil ala anna Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam lahu ay yatazawwaja man syaa'a min banati ammihi wa banati am, ammatihi allati hajarna ma'ahu. Ayat ini dalil menjadi dalil ya tentang bolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi siapa saja wanita-wanita ya yang dari kalangan anak-anak dari pamannya ya atau anak-anak perempuan dari bibinya yang telah berhijrah, telah berhijrah bersamanya boleh bagi Nabi sedangkan ayat yang kedua datang ya dalam surah Al-Ahzab ayat 52 menghapus hukum surah Al-Ahzab ayat 50 Allah berfirman la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna tidak halal bagimu wanita-wanita yang lain membakdu setelah itu. Ini setelah uh, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi Nabi Wasallam juga untuk mengganti menukar istri-istri yang sudah ada. Walaupun wanita-wanita lain itu ajabaka husnuhunna, membuatmu takjub terhadap uh, kecantikan mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Yakni maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ba'da an ba'da an Allah Nah, yakni ba'du ba'da anna Allah harrama 'alaika an tatazawwaja walau a'jabaka husnuhunna khuluqan wa khilqatan. Yani Allah mengharamkan bagi Nabi SAW untuk menikah setelah itu walaupun ya kecantikan mereka baik dari sisi akhlak dan dari sisi rupanya penciptaannya karena wanita itu cantik dari dua sisi cantik akhlaknya cantik wajahnya penciptaannya nah, nah. Ya, walaupun dua-duanya dari sisi dua sisi ini cantik dan menarik tidak diperbolehkan. Nah, maka sebagian eh, para ulama menyebutkan ayat ini ayat yang kedua ini surat Al-Ahzab ayat 52 itu menghapus hukum ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Nah, karena ayat surah Al-Ahzab dalam ayat yang ke-52 ya. Setelah itu turun setelah Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ketika Nabi SAW memilih, ya, memilih, uh, afwan, uh, ayat itu turun setelah Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya ya, untuk memilih Allah dan Rasulnya atau memilih kehidupan dunia. Ya. Ketika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas hal tersebut ya terhadap perbuatan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan mereka. Maka Allah berfirman kepada nabinya, "La yahillu laka an nisa min ba'du." Tidak halal bagimu wanita-wanita yang lain setelah setelah itu. Ya, sebagai bentuk balasan Allah kepada istri-istri beliau. Karena waktu itu Nabi SAW berikan pilihan kepada istri-istrinya. Kalau kalian mau pilih kehidupan dunia ya silahkan Nabi SAW tidak punya kehidupan dunia. Dalam artian apa? Tidak kaya, tidak punya harta dan seterusnya. Nah, ya, kalau mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya, maka mereka bisa bertahan menjadi istri Nabi. Ternyata istri-istri Nabi, ibunda-ibunda kita, ya, Radiyallahu taala anha, lebih memilih Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam rangka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Ahzab ayat 52 menjelaskan Nabi SAW tidak boleh menikah setelah hal tersebut. Nah, jadi istri-istri yang sudah ada itu tidak bisa diganti lagi. Sudah tidak bisa diganti lagi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sebagaimana ibunda-ibunda kita, yakni istri-istri Nabi saw, tidak memilih kecuali hanya memilih Allah, memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi saw tidak menikah memilih kecuali istri-istri yang sudah ada. Nah, masya Allah Taala. Jadi uh, ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Nah, masya Allah taala. Berikutnya kondisi yang ketiga kata beliau, fa'ilam yumkinun nashu umila bir rajih in kana hunaka murajih. Kalau tidak memungkinkan untuk dinasah, ini kondisi yang ketiga. Ya, jadi kondisi yang pertama jamak. Kalau nggak bisa jamak maka dilihat antara uh, nasikh wal mansukh. Kalau tidak memungkinkan juga nasikh wal mansukh, maka pindah kondisi yang ketiga, tidak memungkinkan untuk dinasikh wal mansukh, maka dipilih diamalkan yang rajih, yani diterjih, dikuatkan mana di antara dua dalil yang khusus ini yang lebih kuat ya, ingka hunaka murajjih. Kalau di sana ada penguat. Ya, misaluhu contohnya hadis Maimunah, hadis uh, eh, Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabi SAW tazawwajaha wa huwa halal. <coughs> Nabi SAW menikahi beliau ya dalam kondisi halal. Halal itu lawan dari kata muhrim. Ya, muhrim. Muhrim itu apa? Muhrim itu orang yang sedang ihram. Entah itu ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ya. Muhrim namanya pelakunya namanya muh, orang yang muhrim orang yang melaksanakan ihram pelakunya disebut sebagai muhrim nah orang yang muhrim eh, ini bukan muhrim sebagaimana kebiasaan orang Indonesia mereka kalau menyebut muhrim ya muhrim itu saudara perempuannya dan segala macamnya itu bukan muhrim namanya mahram ya mahram bukan muhrim jadi beda antara muhrim dan mahram ini sering apa namanya terjadi uh, iltibas di antara keduanya saling kadang tertukar sama juga dengan istilah makom, makom Ibrahim. Makom Ibrahim, makom Ibrahim di yang ada di Makkah itu, ya, sebagian orang salah paham dikiranya makom bahasa Indonesia makam. Makam berarti itu kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Makom itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau meletakkan pondasi Ka'bah bersama anak beliau Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, sebagian kita karena nggak paham bahasa Arab, eh, orang Arab bilang hada ini makam Ibrahim. Orang-orang Indonesia nggak paham bahasa Arab, pikirannya makam Ibrahim berarti makam Ibrahim. Berarti apa? Kuburnya Nabi Ibrahim. Nah, ini kekeliruan tentunya. Nah, masya Allah taala. Baik. Nah, dalam hadis uh, yang disebutkan oleh beliau di sini, hadis Ma'imu'na, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beliau dalam kondisi halal, bukan muhrim. Wahadithu Ibnu Abbas, sedangkan hadis Ibnu Abbas menyebutkan anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dalam kondisi Nabi muhrim, ya, sedang melaksanakan ihram. Baik, mana di antara kedua ini yang benar? Ya, nasih wal mansukh pun tidak memungkinkan lagi karena tidak tidak, tidak diketahui mana yang lebih duluan, ya. Maka kata beliau farrajih al al awwalu. Maka yang rajih yang benar, ya, yang kuat adalah hadis yang pertama. yaitu hadis Maimunah Kenapa? Lianna Maimunata sahibatul kisah wa ya adra biha. Karena Maimunah itu pemilik kisah kisahnya karena beliau yang beliau yang yang mengalami peristiwa itu. Ya. Maka beliaulah yang lebih tahu tentang kisah itu. Sama kalau saya menikah umpamanya dengan seorang wanita, saya lebih tahu pernikahan itu. Kan begitu. Orang lain yang tahu saya menikah, mereka juga tidak tahu saya saya menikah dalam kondisi muhrim atau bukan. Nah, saya yang menikah tentu lebih tahu demikian pula isteri yang wanita yang saya nikah dia, dia lebih tahu nah nah di sini Maimunah radhiyallahu taala anha beliau lebih tahu kerana beliau pemilik kisahnya wali anna hadisaha muayyadun bi hadis Abi Rafi dan kerana juga hadis Maimunah itu dikuatkan dengan hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu Bagaimana bunyinya hadisnya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi beliau, menikahi Maimunah dalam kondisi halal, bukan muhrim. Qala wa kuntu wa kuntu rasul bainahuma. Wa kuntu wa kuntu rasul bainahuma. Dan aku waktu itu adalah rasul utusan di antara mereka berdua waktu itu. Nah, Masya Allah Ta'ala Ya Baik. Terus bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas? Nah, di sini diberikan jawaban oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini bentuk apa namanya fakih. Ya, fikihnya beliau dan dalamnya pemahaman beliau dan cerdasnya beliau rahimahullah taala. Beliau mengatakan begini. Ya. Fa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lam ya'lam annahu tazawwaja tazawwajaha illa ba'da an ahrama nabi an ahrama nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas enggak tahu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah kecuali setelah Nabi berihram. Ya. Fadhanna maka beliau menyangka annahu lam yatazawwajha illa ba'da aqdil ihram. Maka beliau menyangka Nabi tidaklah menikahi Maimunah kecuali setelah Nabi masuk ke dalam ihram. Ya. Fayakunu ihtamada fi naqlil qadiyati fi naqlil qadiyati ala ma fahima. Maka kondisinya apa? Beliau meriwayatkan hadis itu dengan menukilkan kisah yang terjadi. Ya. Yang beliau pahami apa? tidaklah Nabi menikahi Maimunah kecuali apa? Setelah Nabi masuk ke dalam ihram. Nah, itu yang beliau pahami. Nah, kenapa demikian ya? Kita husnuzon kepada beliau wa illa fa innana na'lam anna bin Abbasin lam ya'tamidil kadhiba. Kita mengetahui bahwasanya <coughs> kita meyakini bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu bukanlah orang yang sengaja untuk berdusta. Kan begitu. Iya. Beliau orang yang jujur, apa orang yang uh, jujur dalam menukilkan dan beliau termasuk sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin beliau berdusta. Nah, kan tetapi kenapa kok bisa kontradiksi dengan hadisnya Maimunah? Nah, ini beliau sebutkan. Karena waktu itu ya Ibnu Abbas bisa jadi Ibnu Abbas melihat kondisinya ya Nabi SAW sedang melaksanakan ihram. Jadi beliau pahamnya apa? Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Nah, Lakin hadal ladzi fahimahu minal kisah, Tapi ini yang beliau pahami dari kisah itu. Wa hadza yaqa'u kathiran hatta fil ahwal al Ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi kondisi seperti ini seperti yang dialami sahabat Abdullah bin Abbas itu banyak terjadi ya. Juga sama seperti kondisi-kondisi hari ini. Idza sami'na bi syai'in nadhunnu annahu lam yaqa' qabla hadha. Kalau kita mendengarkan satu berita, yang kita pahami apa berita itu terjadi hari ini padahal beritanya sudah lama sebenarnya ya kita baru dengarkan hari ini kita sangka hari ini terjadinya ya. seperti sekarang ya terjadi gempa di Surabaya ya saya saya dapat berita terjadi gempa di Surabaya kapan ya. sekarang padahal terjadi tadi sore Begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala. Jadi tidak ada kontradiksi dalamnya. Ya kita rojihkan hadisnya siapa? Hadis Maimunah. Nah, ini kalau ada murojih ya yang murojihkan penguat yang menguatkan. Kalau tidak ada murojih ah, kembali kepada uh, beralih kepada kondisi yang keempat. Yang keempat kita beliau, fa'ilam yujad murojih uh, eh, fa'ilam yujad murojih murojihun wajibat tawakkuf. Kalau tidak didapatkan penguat ya, kalau dikompromikan nggak bisa, nasib wal mansuh nggak bisa, eh, ditarjih juga nggak bisa karena nggak ada penguat, maka kondisi yang keempat wajib tawakuf kalau tidak ada penguat. Walau yujad lahu mithalun sahih dan ini tidak ada uh, contoh yang sahih di dalamnya. Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh beliau sebelumnya. Jadi intinya ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalil-dalil yang khusus itu mirip dengan dalil-dalil yang umum. Ya. Dalil-dalil yang khusus itu mirip dengan dalil-dalil yang umum. Ya. Kalau kontradiksi, seakan-akan kontradiksi, maka kita perlakukan sikap kita sama seperti kita memperlakukan dalil yang umum kemarin. Ya. Yang pertama, kalau bisa dijamak, dijamak, kompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka kita beralih kepada kondisi yang kedua. Apa itu? Nasih wal mansuh kalau kita tahu tanggalnya, periwayatannya. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Kalau kita tidak tahu juga tentang tanggal periwayatannya atau kapan waktu periwayatannya, kita nggak tahu yang mana lebih dahulu, yang mana di belakangan, kita nggak tahu. Maka beralih pada kondisi yang ketiga. Apa itu mentarjih di antara salah satu dari dua dalil yang ada. Kalau ada murajih, ya, ada penguat dari dalil yang lain. Kalau ternyata tidak ada juga penguat, maka kita beralih kepada kondisi yang yang keempat, kondisi yang keempat wajib tawakuf, dia diam. Nah, dia tidak mengambil diantara salah satunya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau dia hanya sekedar menukilkan pendapat ulama yang lain, dia boleh menukilkan pendapat ulama yang lain, hanya mimbab apa? menyampaikan ilmu yang terjadi pada pendapat ulama lain. Jadi dia hanya menukilkan saja disebutkan. Tapi pendapat ulama pula mengatakan A begitu. Boleh disebutkan. Nah, atau kalau dia mau mengamalkan di antara dua dalil eh, di antara dua dalil yang kontradiksi tadi yang tidak mampu lagi dia jamakkan, tidak mampu lagi dia tarjih, tidak mampu nasihul mansukh, maka dia boleh mengamalkannya dalam rangka berhati-hati. Nah, dalam rangka berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan dia taklid ikut kepada ulama di zamannya waktu itu. Ya, mana yang lebih lebih namanya yang lebih condong hatinya kepada ulama tersebut yang dia lebih sikoh kepadanya maka dia boleh ikut kepadanya nah berdasarkan umuman firman Allah Subhanahu wa taala fasalul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir ini ulama kalau kalian tidak tahu juga uh, firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah semampu semampu kalian nah Allah taala alam ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat nah, berikutnya insyaallah taala kita akan masuk dalam uh, jenis Eh, ta'aruf yang ketiga dan yang keempat bismillah ta'ala nah, mudah-mudahan bermanfaat kita mohon berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan semoga Allah subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin rabbal alamin Wallahu ta'ala alam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.